Salah satunya adalah kita diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala untuk menimba ilmu dalam rangka tafakuh fiddin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang kita teladani dan satu-satunya manusia yang berhak kita ikuti secara mutlak dan kita menyadari bahwasanya tidak ada perkara yang mendekatkan kita kepada surga Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita dan tidak ada perkara yang mendekatkan kita kepada atau menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasulullah juga telah menjelaskan kepada kita semua. Oleh karena itu bagi setiap individu yang mengaku bahwasanya nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia harus menjalankan Islam sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menambahi ajaran Islam. Kita pun tidak boleh mengurangi ajaran Islam. Dan kita tidak mengikuti orang-orang yang menyimpang dan kita tidak mengikuti orang-orang yang keliru dalam berfatwa atau berijtihad kalau dia memang sudah sampai pada derajat tersebut karena tidak ada yang maksum yang terlepas dari kesalahan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sahabat-sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keliru kita tidak boleh mengikutinya dan ini dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam beragama yang kelak dengannya kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ikhwan sekalian kehidupan ini amatlah singkat. Dan seluruh harta yang kita miliki seluruh pekerjaan, jabatan dan lain yang sebagainya yang kita barangkali kita emban dengan berbagai macam profesi kita yang sebagiannya kita banggakan kelak di hadapan Allah itu tidaklah berguna sama sekali. Yang berguna hanyalah kesesuaian amal kita dengan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesesuaian ibadah kita dengan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesesuaian akidah kita dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan kesesuaian ibadah kita dengan para penceramah dengan ustadz kiai ulama ajengan dan lain sebagainya enggak mereka itu dilihat kesesuaiannya dihadapkan apa yang muncul dari mereka itu dihadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah kalau dia al-haq maka kita terima, kalau dia batil bertentangan dengan syariat maka kita tolak. Begitulah beragama. Agar jangan sampai muncul sifat bulu berlebih-lebihan terhadap sebuah individu yang tidak boleh dalam Islam. Yang hasilnya nanti sebagaimana yang kita pelajari ini sebagaimana kaum Rafidhah Syiah yang diikuti oleh keturunannya dari kalangan ahli tasawuf yang begitu fanatik membabi buta terhadap orang-orang uh, yang terpandang di kalangan mereka tanpa dilihat kembali apakah muncul itu benar atau tidak benar atau tidak yang mereka ucapkan atau mereka amalkan tidak dilihat lagi yang penting kalau sudah datang dari dia pasti benar nah bukan seperti itu yang kita ajarkan yang kita dakwahkan karena Islam ini dan seluruh perangkat Islam dan ajarannya akidatan muamalatan itu bukanlah milik kita. Kita hanya mengamalkannya saja. Nah, agar kita mengetahui mana ajaran Islam yang hak dan mana yang batil, maka perlu belajar menuntut ilmu. Ya. Berapa banyak yang orang yang menyempatkan dirinya atau mau belajar pada zaman sekarang ini? Enggak banyak. Oleh karena itu, kita jangan heran begitu banyak penyimpangan di muka bumi ini itu juga tidak lepas dari sedikitnya semangat orang untuk mempelajari agamanya. Kalau sudah dia Islam, sudah seakan-akan sampai di situ saja. Dan manusia pun nggak mengingatkannya, ya. Sehingga keluar perkataan masalah mau sholat dia atau tidak itu urusan dia. Atau dia kan sudah sholat, kenapa lagi diurusi? Justru yang harus diurusi yang belum sholat. Keluarlah perkataan-perkataan yang beraneka ragam, yang tidak tepat menurut ukuran al sunnah wal jamaah karena bukan masalah sholatnya dia atau masalah dia beribadah juga bukan seperti itu tapi yang kita inginkan adalah bagaimana sebagai uh, muslim itu beribadah sesuai dengan ibadah Rasulullah maka perlu adanya dakwah nah, gitu. nah, agar kita juga bisa membedakan orang yang berdakwah kan beda-beda nggak sama semua nggak gak satu model nah agak tapi kenapa terjadi perselisihan Nah, untuk mengetahui ya agar kita jangan terombang-ambingkan ya, maka perlu belajar itu dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan petunjuk dan hidayah, agar diberikan kemudahan memahami perkara-perkara yang begitu luas di dalam ajaran Islam ini dan agar kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwani, eh, secara garis ringkas saya ingin ulangi dulu yang minggu lalu, yang waktu beberapa pekan yang lalu untuk melihat gambaran munculnya perpecahan dalam umat Islam. Karena setelah ini nanti kan ada keluar firqah Mu'tazilah. Barangkali selama ini kita dengar Mu'tazilah, Mu'tazilah begitu saja, tapi proses keluarnya dia kan kita ini akan kita bahas. Tetapi sebelum ke arah sana supaya nyambung dia saya ingin urutkan kembali dari hadis ini. Kebetulan kitab ini bagi yang memilikinya dan mampu yang mampu membacanya <clears throat> karena terjemahannya sih nggak ada saya <clears throat> saya nggak tahu ada terjemahannya kitab ini sangat luar biasa ya bagi orang yang ingin memahami manhaj ahlus sunnati wal jamaah manhaj salafiyah karena dijelaskan di sini secara berurutan ya penyimpangan dalam Islam ini beliau datangkan dalil-dalilnya ini kita e, masuk pada dalil yang kedua penyebab terjadinya penyimpangan dalam tubuh Islam Salah satunya yang dahulu yang sudah kita bahas adalah tentang terkadang manusia ini e, semangat belajarnya atau semangat ibadahnya itu terkadang turun, futur. Muncul rasa bosan, malas. Ya. Ya, sehingga orang yang dari e, oleh karena itu orang yang kalau dia tidak memahami sunnah dengan baik, maka tatkala muncul rasa bosan itu, dia akan berpaling. Dia akan tinggalkan malas beribadah dan lain sebagainya. Tapi kalau dia kokoh mengetahui sunnah dengan baik, maka tatkala rasa muncul itu pun hilang, ya rasa bosan itu datang, dia nggak berubah dan tetap kalau semangat lagi datang, maka dia tetap kokoh di atas itu. Yang kedua, lalu datangkan hadis berikutnya adalah penyebab yang akan kita bahas dan sebagainya hadis yang sudah kita baca. Eh, penyebab menyimpangnya kaum muslimin itu adalah karenanya orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah, yang pandai menghias kata, menghipnotis manusia dengan kata-katanya. Dan inilah yang sekarang ini kita dapatkan dan akan terus nanti sampai hari akhir, ya. Atau pada zaman sekarang ini yang itulah yang kita lihat orang-orang yang pandai bercerita, orang-orang yang pandai mengolah kata. Makanya antum jangan heran artis tobat langsung jadi ustadz karena pandai dia mengolah kata. Memang itu kerjanya, kalau nggak mana dia jadi artis. Dia kan harus belajar bagaimana mengungkapkan kata-kata. Masalah dia hafal dalil atau tidak itu nggak nggak sekian. Atau pendeta taubat langsung ceramah. Saya nggak tahu apa yang diceramahkannya. Tapi begitulah fenomenanya. Ya, kenapa? kepandian mengolah kata itu. Sedangkan dalam Islam bukan itu yang diinginkan. Karena kata yang bagus itu adalah adanya firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang dibahas bukan untayan-untayan syair kata-kata yang yang indah kata-kata yang eh, yang mengandung humor dan lain sebagainya bukan itu Islam bukan itu Islam karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan bukan untuk menjadi lawak-lawak menghasilkan bahan hiburan enggak kalau orang yang memiliki iman yang kokoh dia akan terhibur dengan lantunan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahihah dan karya-karya para ulama dia akan terhibur dengan itu bukan karena ya gaya bahasa yang menghipnotis dan lain sebagainya bukan itu yang diinginkan Islam nah, jadi sekarang terbalik oleh karena itu ya ikhwan manusia orang awam pada masa kita ini mereka itu tidak bisa membedakan mana ulama betulan dan mana ulama abal-abal susah membedakannya ya hanya menggunakan pakaian seperti ulama timur tengah ada seperti kita sekarang ini pakai sorban pakai peci ada lagi yang sorban hijau dari yang ulama dari angka ustad dan lain sebagainya ya lalu dia berfatwa didengarkan kan begitu apalagi penyakit hubus surah ya hubus surah ya hubus tasadur hubus surah ingin ingin ingin terkenal hubus tasadur itu adalah ingin tampil itu kan jadi penyakit ya dua penyakit ini membuat manusia berani dia tampil untuk mendapatkan masa. Tetapi Islam dakwah salafiyah tidak cari masa. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak mencari masa. Kita menjelaskan agama Islam ini ya. Ini ada istiadat yang menyelas, menyalahi Islam dan lain sebagainya. Dan begitu. Makanya sering sekali terjadi gesekan-gesekan karena kita memang tidak mencari atau uh, uh, apa namanya untuk membahagiakan semua orang nggak ajaran Islam ini pasti nggak bisa membahagiakan semua orang membahagiakan semua orang ya oleh karena itu dalam hadis-hadis yang sahih dikabarkan bahwa Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada nabi yang pengikutnya sedikit, ada nabi pengikutnya dura, bahkan ada nabi pengikutnya saja, ada nabi nggak ada pengikutnya. Lalu lantas kita mengatakan nabi tersebut tidak pandai berdakwah, tidak pandai e, berretorika dan lain sebagainya bukan bukan seperti itu karena dakwah yang hak akan terjadi gesekan pasti. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya e, mari kita bersatu, maka harus kita lihat bersatu di atas apa. Atau jangan membuat membuat e, apa namanya permusuhan, jangan membuat keributan dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin. Kecuali kalau mereka paham ajaran Islam dengan baik, maka nggak akan terjadi. Buktinya saja imam yang empat yang ada pengikutnya di muka bumi ini di fikih-fikihnya itu banyak terjadi perselisihan semua. Tetapi kenapa nggak terjadi gesekan? Karena memang di, dibangun di atas ilmu, mereka paham. Kita pun begitu. Masalah perbedaan pendapat itu nggak akan jadi masalah kalau masing-masing itu orang tahu ilmunya. Makanya dalam kajian-kajian seperti ini sering kita sebutkan dalam rangka meluaskan wawasan. Bukan dalam rangka apa? E, menyenangkan semua pihak itu nggak akan mungkin. Ya, ya ikhwan. Pada dua e, keterangan yang lalu, ya. E, pada zaman Abu Bakar, ya, murtadnya sebagian kaum muslimin Eh, setelah wafatnya Rasulullah lalu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala selesai Ya kokoh kembali umat Islam. Ya. Kemudian <clears throat> pada zaman Umar bin Khattab muncul orang-orang yang bertanya tentang hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri dia dengan ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana kisah as-sabir yang kita uh, sudah kita bahas lalu Umar selesaikan setiap penyimpangan yang ada waktu itu selalu diselesaikan oleh Umar. Sebagaimana sobek itu dipukuli kepalanya oleh dengan lepas kurma sambil berdarah-darah sampai sobek mengatakan, "Ya Umar, kalau ingin kau membunuhku bunuhlah aku dengan cara yang baik, tetapi kalau ingin engkau ingin mengobatiku, mengobatiku sesungguhnya subhat atau syaitan yang ada di kepala telah pergi." Begitu bagaimana Islam itu di awal-awal pertama setelah Rasulullah wafat itu dijaga. Sudah? Hal ini tidak menyenangkan orang-orang munafik. Setelah Paulus berhasil mencari-cari ajaran Islam, Paulus orang Yahudi, kisahnya ada di majelis Fatawa juz yang ke-35, bagaimana Paulus itu orang Yahudi yang berubah ajaran Nasrani. Sehingga pada zaman sekarang kita nggak tahu setiap kelompok ada Injil tersendiri. Beda dengan kita, berpecah belah pun kita ini Al-Qur'an itu tetap saja satu. Itu adalah mukjizat kehidupan yang nyata, mukjizat Islam yang tidak bisa dirubah. Nah, setelah berhasil merubah ajaran Nasrani, berusaha merubah ajaran Islam. Pada masa Umar bin Khattab gak ada yang mampu, gak ada yang berani. Karena begitu ada muncul langsung dihajar, dieksekusi langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai muncul namanya Abdullah bin Sabah, pendiri agama Syiah. Rafidah yang ada di Iran atau di negara-negara yang di belakangnya ada Tantan. Perlu kita ketahui bersama ya ikhwan, Eh, salah satu pokok agamanya Syiah atau Rafidah itu adalah uh, tidak boleh ada kedamaian di muka bumi. Harus ada kekacauan. Alasannya apa? Kalau tidak ada kekacauan, Imam Mahdi mereka yang ke-12 yang hilang di sebuah terowongan di negeri mereka itu, itu nggak keluar. Syaratnya harus kacau dulu. Baru dia keluar. Itu yang mereka inginkan karena katanya begitu nanti Imam Mahdi mereka yang kedua Imam mereka itu yang ke belas itu keluar dia akan mengeluarkan Abu Bakar dan Umar sebagaimana yang celah-celah dan lain sebagainya ya seterusnya syaratnya itu harus ada kekacauan baru dia keluar makanya antum jangan berpikiran timur tengah wilayah yang di sekitar Iran itu aman enggak karena memang disetting itu supaya terus ribut karena tujuan Iran eh tujuan Iran Syiah itu supaya imam mereka yang ke-12 yang sembunyi pada masa kecilnya itu loh, ratusan tahun yang lalu gak ada manusia yang hidup ratusan tahun ya supaya keluar ini termaktub di buku-buku mereka oleh karena itu kebiasaan orang Syiah kalau ada ahli ilmunya yang tobat harus dibunuh supaya jangan sempat rahasia itu terbongkar gitu hmm. Abdullah bin Sabah berpikir dia bagaimana supaya uh, Islam ini rusak. Kalau dari dalam, kalau orang luar yang rusaknya nggak mungkin. Ini beda kasusnya dengan Nasrani. Inilah cerdiknya mereka. Kalau Nasrani mampu mereka menyusup ke dalam. Begitu Islam kokohnya para ulama, para sahabat menjaga Islam ini mereka membuat Abdullah bin Sabah ini berpikir bagaimana caranya. Dia pura-pura masuk Islam, ya. Lalu dia kumpulkan orang-orang yang mudah diombang-ambing itulah orang-orang yang tidak berilmu dengan kata-kata yang manis Usman korupsi Usman nepotisme korupsi yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal dan korupsi nepotisme karena dia meletakkan keluarganya di pejabat-pejabat kan begitu padahal dalam sejarah ya pejabat-pejabat yang diletakkan Usman memang keluarganya tapi ahlinya dalam Islam nggak ada masalah dan memang aslinya ahli salah satu Muawiyah radhiyallahu taala anhu pencatat wahyu yang 30 tahun memimpin membuat Islam jaya ya seorang sahabat penulis wahyu yang caci maki orang sampai sekarang termasuk dari kalangan orang-orang Islam yang tidak mengetahui sejarah yang tertipu oleh mulut-mulut orang-orang munafik ya kemudian Abdullah bin Sabah ini dipakaikanlah ayat-ayat Al-Quran untuk menghasut manusia. Karena umat Islam ini dengan apa dia ditipu? Injil. Nggak mungkin ya ikhwan. Kalau dengan Injil nggak ada mau nerima. Nggak ada cara yang lain pakai Al-Quran atau hadis yang palsu. Kalau hadis yang sahih nanti kan ada pemahamannya. Kan begitu. Jadi seluruh aliran sesat yang muncul di tubuh kaum muslimin itu semuanya pakai dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang salah bukan Al-Quran dan Sunnahnya tetapi pemahamannya Ahmadiyah muncul pakai Al-Quran untuk mengatakan Mirza Gulam Ahmad ad Nabi ya Khawarij yang mengebom di sana sini pakai Al-Quran mengatakan kaum muslimin kafir kalau pakai Injilnya langsung nggak ada pengikutnya ini kan masalah mencari pengikut ini bacakannya Injil ayo kita ngembong Mbak Injil Matius sekian nggak ada kita tahu ini dia langsung merusak Islam dibilang nanti tapi kalau pakai Al-Quran siapa yang nggak teri ayat kitab suci kaum muslimin hmm, gitu ahli torikot ya torikoh ini torikoh ini pakai Al-Quran walau wa'allau istaqamu ala torikoti la'asqainahum ma'an gharaqa dalam surat uh, Jin ayat 16 ya kalau mereka kokoh di atas tarikat, ah, tarikat ini, oh berarti dalam Islam ada tarikat. Kita buatlah tarikat Naksabadiyah tarikat inilah, tarikat siapa. Kemudian semuanya mengklaim tarikat mereka yang sampai kepada Rasulullah dan semuanya mengklaim tarikat mereka yang paling benar. Padahal semuanya salah. So, begitu, ya. Yeah? Pakai dalil dari Al-Quran orang berdakwah 40 hari 4 bulan 3 hari pakai Al-Qur'an fasihu fil ardi arba'ata ashhur berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan oh ini huruf dalilnya 4 bulan pakai Al-Qur'an semuanya ikhwan pakai Injil nggak laku pakai Al-Qur'an oleh karena itu ya apa kata Umar bin Khattab rusaknya alam ini salah satunya apa? Berjidalnya, berdialog, berdalilnya orang-orang munafik dengan Al-Quran. Bukan dalam rangka Al-Quran itu diimaninya, tetapi hanya dalam rangka untuk berdalilkan apa yang mereka inginkan sesuai hawa nafsunya. Tapi bumi ini, agama ini milik Allah akan tetap dijaga kemurnian Islam ini dengan meletakkan sekelompok orang yang tidak akan berubah sampai nanti munculnya Nabi Isa di akhir, eh, di akhir zaman yang membunuh dan jahat akan ada terus itu ya Allah akan menjaga setiap orang atau orang-orang yang berusaha menjaga Islam ya diturunkan ahli hadis untuk menjaga mana hadis palsu mana hadis dhaif mana hadis sahih semua ada sehingga ajaran Islam ini nggak bisa dirubah nah. ya Lalu setelah hasutan Abdullah bin Sabah sehingga terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu kita sudah bacakan hadisnya bahwasanya Utsman berada di atas yang hak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bermain dia salah satu rencananya itu sudah selesai. Jadi sebetulnya ya untuk membuat perencanaan itu orang-orang mereka ini Yahudi ini paten ada catatannya buat perencanaan dia untuk sampai ke sana kita harus dari sini dulu, dari sini, dari sini. Patahkan dulu dari atas khalifahnya Utsman selesai dipenggal. Terjadi kekacauan di tubuh kaum muslimin sebelumnya bersatu. Pecah gara-gara apa? Ada sahabat di situ, Gak ada sahabat waktu yang ikut mengepung Utsman itu gak ada satu orang sahabat pun. Tak ada satu orang sahabat pun di situ. Ya, setelah berhasil pengikutnya kan ada. Mulailah dia mengatakan Ali bin Abi Thalib wasiat Rasulullah. Artinya, setelah Rasulullah wafat, Ali inilah yang diwasiatkan untuk menjadi pimpinan kaum muslimin. Ternyata Abu Bakar, ternyata Umar, ternyata Utsman merebut tampuk kepemimpinan itu dari Ali. Mereka memang orang-orang jahat dan dan sahabat-sahabat yang mengakui dan e, mendukung mereka bertiga ini sungguh telah melampaui mengambil hak Ali berarti mereka semuanya kafir teknik-teknik menghias tapi adakah orang berilmu yang kena? Enggak ada orang-orang awam yang kena itu maka jangan heran enggak ada istilah yang kita lihat keluaran orang berunjuk rasa dan lain sebagainya itu orang yang duduk belajar enggak itu kan yang mudah dipanas-panasi keluar ya Terakhir orang tuanya mau ke rumah sakit nggak bisa karena jalan tertutup. Padahal jalan raya itu dibuat untuk fasilitas umum, bukan untuk mereka untuk menyampaikan keinginan mereka itu. Bukan seperti itu Islam. Tapi di dunia apa yang nggak bisa dilakukan? Karena nggak ada langsung di tempat kan. Kalau umat dahulu langsung dihajar Allah di tempat, istilah saya artinya diturunkan azab bagi orang-orang yang menentang Rasulullah Rasulnya. Setelah itu diberikan hak ketuhanan kepada Ali sebagai cikal bakal agama Syiah itu. Bahwasanya Ali memiliki kekuatan dan lain sebagainya hak ketuhanan. Ya? Sehingga Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka semua. Uh, Abdullah bin Sabah ini melarikan diri. Kebiasaan provokator kan begitu. Kalau provokator kita enggak, dia nonton di balik televisi, hasilnya apa? Dia aman. Yang di luar tadi dipukuli, kena dia aman. Atau dia duluan yang lari tokohnya nggak ketahuan yang pandai menghasut Abdullah bin Sabah gurunya eh, ini orang pertama dalam Islam maka barang siapa yang melakukan tindakan seperti ini ini orang Yahudi Abdullah bin Sabah inilah nenek moyangnya kita enggak kita ikutan kita kan Rasulullah para sahabat maka kita harus tahu Islam itu yang benar seperti apa bukan asal orang sudah ngomong di podium sudah pasti benar enggak ya setelah kejadian itu ya maka mulailah muncul fitnah di tubuh kaum muslimin semenjak kejadian itulah muncul aliran-aliran sesat aliran-aliran sesat itulah munculnya aliran jadi supaya nanti kita tahu bagaimana proses muncul aliran sesat di Islam ini bukan sebagai sebagian dikatakan oleh yang mengaku intelektual Islam sebagai khazanah kekayaan intelektual Enggak ada Islam enggak membutuhkan kerusakan jadi kalau ada orang misalnya eh, berpecahnya umat Islam atau beraneka ragamnya pemikiran di tubuh kaum muslimin baik dalam akidah maupun fikih adalah bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki kaum muslimin itu termasuk dalam kata-kata yang ini yang merusak Islam itu yang pandai menghasut kata enggak ada karena Islam itu harus berujung kepada sabda Rasulullah yang berbeda dengannya yang langsung menyimpang. Bukan dibiarkan. Sebagai intelektual justru perpecahan dalam tubuh kaum muslimin inilah yang melemahkan kaum muslimin itu sendiri. Itu yang melemahkannya. Mungkin orang berkata, kenapa Palestina begitu banyaknya negara oki, 60 negara mencaplok Palestina saja kok nggak bisa? Ini bukan masalah caplok mencaplok. Lihat kejadian perang Afghanistan. Siapa yang dibantai setelah eh, Soviet pergi? Antum tahu siapa yang dibantai? Wilayah Kunar itu dihancurkan oleh kuburiu, termasuk Jamaluddin al, uh, uh, muridnya Ibnu Mubas Jamilur Rahman Al-Afghani, pemimpin pemimpin mujahidin di wilayah Kunar Afghanistan dihancur leburkan setelah dia ditembak di kepalanya. Siapa yang dibantai? kau muslimin yang mengajarkan tauhid yang benar seperti ini dibantai di sana. Kenapa? Karena mereka mengajarkan beribadah itu hanya kepada Allah. Di Afghanistan orang menyembah kuburan. Setelah Soviet kalah siapa yang dibantainya? kau muslimin yang berdakwah kepada Allah, yang memurnikan ibadah kepada Allah, yang tidak mensekutukan Allah yang mengajak manusia memurnikan ibadah ini diberikan hanya kepada Allah itu yang dibunuh jadi di atas apa persatuan itu begitu nah sekarang kondisi negara seperti begitu mana negara yang istilahnya yang e, memiliki akidah yang benar yang hak kecuali sebagian negara timur tengah yang memang atas itu dia beragama dan Allah menjaga seperti Madinah dan e, Mekah di tangan orang-orang yang hak. Kalau tidak sebelum ada kerajaan Arab Saudi berapa kuburan di sana yang disembah? Setiap orang sholat pakai mazhab masing-masing. Hancur umat Islam, ya. Syafi'i sholat di sana, Maliki sholat di sini, Hambali sholat di sana, ya. Hanafi sholat di sini. Masing-masing memiliki imam-imam itu kan mempermecah belah kaum muslimin bahkan di sebagian kitab-kitab mereka wanita Hanafi tidak boleh menikahi laki-laki Hanafi yang bermazhab Hanafiyah tidak boleh menikah dengan wanita yang bermazhab Syafi'iyah Wah, kayak kafir aja dibuat harus mazhab ini kayak dunia persilatan ini sesama persilatan nggak boleh menikah antara laki-laki dan perempuannya kalau sama-sama perguruannya ini menghalalkan apa yang diharamkan apa yang dihalalkan Allah antum tahu bahagianya fanatik mazhab, maka mazhab itu bukan Islam. Harus diingat itu. Persaudaraan dan permusuhan tidak boleh ditegakkan di atas mazhab. Karena mazhab bukan Islam. Kalau tidak apa mazhab Rasulullah? Apa mazhab sahabat? Sebelum mereka sebelum mazhab itu muncul. Bahkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hambal nggak pernah mengatakan hari ini saya dirikan mazhab Syafi'i. Ketuk palu hari ini saya dirikan mazhab Maliki. Ketuk palu. Enggak ada. Itu kan mazhab itu karena perkataan mereka dicatat lalu dikembangkan. Kemudian ada yang belajar agama melalui mazhab itu. Akhirnya muncullah disandarkan kepada Maliki, kepada Syafi'i. Begitu. Sampai muncul fanatik mazhab sampai di negeri kita ini luar biasa fanatik. Fanatiknya doang, ajarannya enggak ya. Ajarannya mereka enggak tahu. Kalau tahu ajaran syafi'iyah yang benar, yang hak di negeri kita ini, itu kuburan tidak akan jadi tempat ibadah. Penyandaran saja dia begitu. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada yang pandai berpenampilan seperti penampilan ulama, lalu berbicara pandai menghias kata-kata dengan hadis-hadis yang wa'id, palsu dan lain sebagainya. Hmm. Ya. Kemudian, ya, kita lanjutkan masih halaman 97 walidhalika ini pentingnya agar hati-hati walidhalika fa inna Abdullah bin Saba oleh karena itu sesungguhnya Abdullah bin Saba yakunu min aktsarin nasi awzaran wa athaman yaumal qiyamah oleh karena itu Abdullah bin Saba menjadi manusia yang paling banyak dosa dan kesalahannya pada hari kiamat. Luar biasa. Menakutkan. Kenapa? Li'annahu sanna sunanan sayyatan kathiratan fi ummatil Islam. Karena dia telah memberikan contoh yang buruk ya yang sangat banyak di umat Islam. Dialah yang mendirikan mazhab Syiah, dia pula yang mengajari memberontak kepada pemimpin, dia pula yang mengajari manusia bagaimana merangkai kata menghasut. Jadi orang-orang yang semua sekarang ini semua dari Abdullah bin Sabah kumpulkannya dosanya semua itu. Sebagaimana dosa pembunuhan ditanggung siapa? Habil atau Qabil? Qabil. Qabil pertama sekali manusia di dunia ini, dua putra Adam yang kembar Habil dan saudarinya Qabil dan saudarinya ya. Qabil membunuh saudaranya Habil. Pembunuhan pertama di muka bumi. Maka setiap orang membunuh mulai dari masa Nabi Adam sampai nanti kiamat dosanya ditanggung Kabil karena dialah yang telah mengajarkan membunuh. Setiap provokator yang muncul di muka bumi sampai hari kiamat, setiap manusia yang memberontak kepada pemerintahan sampai hari kiamat, setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing, ditampung dosanya oleh Abdullah bin Sabah. Berarti mereka semua keliru memang. Bayangkan Abdullah bin Sabah ini nasibnya tidak di akhirat. Fir'aun saja, Fir'aun yang begitu sombongnya ya, mengaku dirinya Tuhan. Ya. Kapan dia sadarnya? Tatkala tenggelam di Laut Merah. Berarti sesombong-sombongnya orang ya, ada masa menyadari kapan mau meninggal, tapi itu gak ada manfaatnya lagi. Maka kita jangan sempat keadaan kita seperti Firaun sadarnya kalau mau meninggal nggak ada manfaat kita kan hidup berinteraksi Allah berikan kita akal ya kemampuan kita untuk menelit melihat mana yang hak mana yang batin dan lain sebagainya pergunakanlah itu nggak perlu banyak cerita kita kan beribadah kita kan kalau meninggal sendiriannya di kuburan sana bergaul itu lihat-lihat orangnya nggak mesti harus semua itu harus kita akrabi kenal saya sudah cukup lihat pergaulan itu dengan siapa kita bergaul bisa-bisa dari satu dua kata kak dia sampaikannya murtad satu dua kata sampaikannya berubah dan lain sebagainya kemampuan orang e, merangkai kata dan lemahnya hati ini membuat manusia itu bisa berubah hmm. lihat Abdullah bin Salam fahuwa awwalu man kadzdzaba ala Rasulillah Abdullah bin Sabah adalah orang yang pertama sekali berdusta atas Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang berusaha merubah-rubah Al-Quran dan orang-orang yang menciptakan hadis palsu, dosanya ditampung oleh Abdullah bin Sabah. Oleh karena itu saya ingatkan untuk orang-orang yang menyampaikan hadis, siapapun dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Pastikanlah dulu itu ya ikhwan hadis atau bukan. Enggak seperti enggak harus Enggak eh, semuanya kalau dia berbahasa Arab sudah pasti Al-Qur'an atau dia populer sudah pasti uh, sudah pasti hadis. Ya enggak. Perhatikanlah. Kita semuanya terus masih belajar, ya. Masih belajar, ya. Hmm. Semuanya kita harus belajar. Tetapi kita harus luruskan penyimpangan yang muncul kepada siapapun yang melakukannya itu atas dasar ilmu tapi bagaimana kita meluruskan kalau kita nggak punya ilmunya? Wa huwa alladhi ahya fitnatal khuruj ala ulati umur muslimin ba'da mautiha. Dialah yang menghidupkan fitnah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin setelah hilang. Pemberontakan terhadap pada zaman uh, Abu Bakar kan ada. Ya, dipadamkan oleh Abu Bakar kan begitu kan memberontak orang terhadap kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasulullah wafat mana saya murtad dan memberontak masing-masing mengaku nabi ada yang mengaku nabi memberontak kepada pemimpin yang sah Abu Bakar diselesaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaan dihidupkan kembali oleh Abdullah bin Sabah sampai zaman sekarang ini kita jangan berpikiran ya ikhwan memberontak itu harus keluar mengangkat senjata itu yang nampak. Abdullah bin Sabah dia nggak keluar. Dia hanya menghasut. Karena ini adalah makanya para ulama men, uh, kelompok yang memberontak itu banyak sekali firqahnya, kelompok-kelompoknya. Dan yang paling jelek namanya firqatul qaidiyah. Dari kelompok khawarij namanya qaidiyah. Berasal dari qaid, duduk seperti saya ini. Dia hanya duduk ngomong hasut. Kalian keluar setelah itu. Saya nonton televisi hasilnya gimana? Kan gitu. Kalian yang babak belur, saya nggak apa-apa aman. Di balik layar, pemain baik layar istilahnya. Itu nufir koh qaidiyah. Itu adalah kelompok pemberontak yang paling jelek. Karena dia kerjanya menghasut. Yang terjun ke lapangan orang-orang kan nggak tahu terkadang ikut-ikut doang dia. Ya. Setelah dikasih tahu ditangkap lalu dikasih tahu oh iya juga ya salah saya udah baru dikeluarkan. Hmm, bahaya wa yaqadhaha ba'da naumiha dan dia yang membangunkannya setelah tidurnya pemikiran memberontak ini wa huwa awwalu man ibtada'a dinar rafidah wa assasa al-ghulwa fi bait dia jugalah yang pertama sekali membuat bid'ah agama rafidah kenapa dikatakan agama rafidah agama syiah kenapa enggak dikatakan agama Islam atau firqah Islam ya kenapa karena nggak ada samanya antara Syiah dengan Islam. Seluruh ajarannya beda. Syiah berpendapat siapa yang khalifahnya Abu Bakar dan siapa yang khalifahnya Umar, maka nabi kami bukan nabi mereka, maka Tuhan kami bukan Tuhan mereka. Siapa nabinya Abu Bakar dan Umar? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabb kita Allah tabaraka taala. Mereka nggak mengakuinya bahkan Syiah itu sampai hulunya ya dia mengatakan a'immah kami imam-imam kami tahu dia kapan meninggal luar biasa sampai seperti itu dan salah satu agamanya tukang bohong tukang kibul berdusta selama-lamanya hari-harinya memang dia berbohong tapi kebetulan yang mendengarkannya orang awam bukan di kalangan ahli ilmu kalau ahli ilmu langsung ketahuan oleh karena itu di mana di situ sedikit ilmu, di situlah tumbuh kesesatan. Di Tanah Karo misalnya, saya kan orang Karo. Tanah Karo itu siapa saja ngomong ke Tanah Karo itu akan muncul itu kelompok di sana. Karena orang nggak tahu agama Islam, pikirnya itulah Islam. <clears throat> Wahwah kemudian wa assas al-ghulu fi alil bait dan dia jugalah yang membuat pondasi al-ghulu berlebih-lebihan terhadap alil bait keluarga Rasulullah SAW berlebih enggak boleh kita berlebih-lebihan sampai kepada Rasulullah pun tidak boleh dampaknya mana lihat tatkala paus mendirikan agama merubah ajaran Islam kepada siapa dia buat berbuat ghulu itu kepada Isa alaihissalam diangkat derajatnya kepada ketuhanan anak Tuhan dibuat berlebih-lebihan siapa yang mengikuti berlebih-lebihan ini kelompok tasawuf antum lihat sajalah zikir apa yang gak ada pada diri orang-orang tasawuf itu siapa yang membuatnya bahkan kotoran gurunya itu pun dimakan berkah dan saya melihat langsung kelompok tasawuf Ismailiyah Harifa'iyah kotoran burunya itu mukjizat katanya dikeluarkan dari perutnya. Barangkali itu nanti bisa dilihat di YouTube, ya. Dikeluarkan jadi itu dari perutnya ini, dikeluarkannya bertumpahan di situ. Lalu datang pengikutnya ambilnya dimakannya. Sampai seperti itu. Apa namanya? Berkat. Barokah. Kita bukan dusta ini kenyataan. Memang seperti itu. Ya. Dan saya banyak bercerita dengan orang-orang yang ikut dalam tarekat ini. Luar biasa fanatiknya sama musyrik mursidnya itu. Ya. Bisa nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar azan ini ya. Kalau mereka lagi cerita itu sholat nanti lah itu. Ya. Setelah selesai baru sholat. Nomor dua. Rasulullah melarang dikuburkan di masjid. Mereka kuburkan di masjid. Oleh karena itu, ya, perhatikan masalah sholat kita jangan sempat ada di situ kuburan. Enggak sah sholatnya. Hmm. Tapi akan ada juga orang yang mengatakan nggak apa-apa. Ya. Berbeda kan? Berbeda. Tapi ada jalan keluarnya apa? Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Apabila kalian berselisih paham, carikan jalan keluarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita lihat mana yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau berbicara kan bisa saja. Kan begitu. Oleh karena itu, ya, kita tidak ada menemukan kuburan Rasulullah atau seluruh nabi atau pada zaman nabi hidup diperintahkan untuk mengagungkan kuburan nabi. Karena Rasulullah tahu di mana kuburan Nabi Musa alaihi salam yang di Palestina disebutkannya. Hanya itu aja kuburan yang diketahui, kuburan Nabi Musa dan kuburan Nabi Muhammad di muka bumi. Sisanya dongeng. Semuanya itu adalah kota impak di luar. Karena nggak ada itu jejak Rasul yang bulan Ramadan disebut jejak Rasul. Nabi Nuh panjang sekali kuburannya. Itu pun nggak di satu tempat, masing-masing mengklaim itulah kuburan Nabi Nuh. Di depannya kota Impa. Karena intinya perut. Gak ada kuburan Nabi yang diketahui kecuali dua kuburan Nabi Musa itu pun Rasulullah nggak mau menyampaikannya di Palestina itu. disebut kenapa kalau saya tunjukkan saya khawatir orang-orang Yahudi akan menyembah kuburan itu karena kebiasaan mereka adalah menyembah dan mengagungkan kuburan oleh karena Allah melaknat orang Yahudi ya begitu juga Rasulullah Oleh karena itu, beribadah di kuburan bukan ajaran Islam. Kalau tidak, Rasulullah pasti sudah perintahkan. Seluruh sahabat pasti sudah mengamalkannya. Sekarang kita lihat mana bukti kalau orang mengatakan ajaran dari Islam. Sejarah nggak bisa dihapus. Sejarah kan kejadian, mana bisa dihapus? Begitu. Wa kana awwalu man muslimin dan orang yang pertama sekali memecah belah kaum muslimin. Maka orang-orang yang memecah kaum muslimin ini bapak pembangunannya, bapaknya itu, pendirinya. Kita nggak boleh memecah belah kaum muslimin, maka kita nggak berpartai-partai. nggak berkelompok-kelompok, dakwah seperti ini. nggak ada ketua umumnya si pulan, ininya si pulan, ada AED, AD, ART dan lain sebagainya, ada masjidnya khusus untuk dia. Enggak. Kita saja terkadang masjidnya pindah-pindah, nggak di, diusir orang pindah lagi, kan begitu. Bukan rumah Allah, rumah rumah masyarakat jadinya. Pindah kita nggak apa-apa, pindah lagi. Kami diberas Brastagi berapa kali tuh. Cuma aman dia, kenapa? Ada marga saya belakang, Tarigan. Mikir-mikir deh nanti lewat saya dari wilayah orang Karo gawat juga ini. Jadi pelan-pelan aja bilangnya, Pak nggak bisa lagi kayaknya pindah. Padahal nggak apa-apa juga kan sebetulnya. Karena saya juga dimaki-maki, saya diam aja. Ngapain pula kan? Gitu. Kalau saya maki balik sama saja saya dengan dia. Diam saja ya, biasa. Karena apa ya ikhwan? Imam Malik mengatakan, sampaikan hadis. Orang tak diterima jangan ribut-ribut. Udah situ aja dah, sampai situ aja berarti. Kapan kita berdialog dengan orang? Kalau dia menginginkan kebenaran. Kalau hanya yang ngetes atau cari-cari, ah itu tinggalkan terus, ngalah ajalah kita nggak ada gunanya itu akan ujung-ujungnya ribut mundur saja kan? makanya pindahlah pindah cari lagi nggak mungkin dakwah yang mubarakah itu ditutup oleh Allah nggak oleh karena itu Ustaz Jan Abdul Hakim Abdad pernah mengatakan pada awal-awal 80-an beliau berdakwah di rumah-rumah ya, pada pada zaman dahulu ya 30 tahun mendatang saya yakin dakwah salaf ini akan tersebar luas. Sekarang kan lihat kalau datang masih ke Masjid Istiqlal, orang pun bingung. Saya sendiri waktu uh, masih kuliah di Jakarta, waktu Syekh Ali dan juga Syekh Abdul Razak, ya waktu sempat masih di sana itu. Keluar saja saya harus satu jam dari Istiqlal itu karena padatnya dan harus antri wilayah wanita wilayah ikhwan harus dibedakan dari mana semua datangnya itu Enggak ada bagi-bagi makanan baru datang enggak ada datang yang menyampaikan paling dua jam hanya untuk mendengarkan itu saja orang berduyun-duyun Kan begitu. Ini diberkati oleh Allah dakwah. Maka saya sangat heran ya kala ada saya dengar cadar dilarang, masalah dia sunnah atau dia wajib itu kan masalah khilafiyat di dalam fikih. Yang penting ada dalam Islam. Itu dilarang. Coba pakai rok mini aja coba ke kampus. Saya rasa kurang nggak dilarang itu. Silahkan dan gitu kan aneh-aneh orang sekarang mau aneh ingin terkenal maka saya bilang kan karena masih di dunia tapi kalau nanti sudah di akhirat penyesalan itu luar biasa Abdullah bin Sabah ini saja ngeri sekali kita lihat ini tampungnya dosa semua orang termasuk dosa orang yang memecah belah kaum muslimin maka saya berharap setelah ini saya tidak menginginkan apa-apa dari antum semua jangan sempat antum mendirikan partai karena antum telah memecah belah kaum muslimin Jangan sempat antum mendirikan organisasi di mana persaudaraan dan permusuhan ditegakkan di atas organisasi itu. Enggak boleh. Siapa saja yang berhak ditolong ditolong. Siapa saja yang berhak dibantu dibantu, bukan karena dia anggota atau tidak, ada ada kartu anggotanya atau tidak. Bukan itu Islam. Bukan seperti itu Islam. Nikmatilah hidup ini sesuai ajaran Islam. Setelah itu bekerjalah kita sesuai dengan uh, aktivitas masing-masing selama dia masih halal. Nikmati saja hidup ini. Karena kita sebentarnya di dunia ini. Hah? Begitu. Kalau ada organisasi yang ditegakkan di atas permusuhan dan apa di situ menyelisih ajaran Islam, mundur sajalah antum dari situ. Karena penyesalan yang nanti muncul itu nanti. Kecuali kalau sifatnya darurat. Ya wa ja'alahum syi'an wa ahzaban dan mereka dialah menjadikan kaum muslimin ini berpecah belah dan berpuak-puak berkelompok-kelompok wa fataha abwaban 'aridatan liman ba'dahu mimman 'ala syakilatihi al-ikhtilaf bid-din wa tafriqil muslimin dan dia telah membuka pintu-pintu yang terbuka bagi orang yang setelahnya yang seperti dirinya untuk memecah belah agama Islam dan memecah belah kaum muslimin dialah memberikan contoh berarti kita terkadang membenci Abdullah bin Sabah tetapi metode pemikirannya dipakai kita membenci komunis tapi metode pemikirannya dipakai dipelajari kita membenci kelompok ini tapi metode beragamanya dipakai yang lucunya saya penelitian saya ya kita membenci orang yang mengaku nabi ya kan di Indonesia ini apa yang ada itu orang nabi ya? ada pengikutnya terus makanya kita jangan heran jangankan hanya masalah salah dalam pemahaman Al-Quran menyimpang dalam masalah itu ya orang yang ngaku nabi saja ada pengikutnya di negeri kita ini ya kita sekarang terkadang membenci orang yang mengaku dirinya nabi kita katakan memang sesat itu dan lain sebagainya tetapi secara tidak langsung dia memposisikan dirinya sebagai nabi kapan kapan itu Hah? kapan Hah? bid'ah Bid'ah itu kan bukan bukan ajaran Rasulullah. Berarti kalau dia buat saya nabi ya gitu. Cuma nggak secara langsung. Kalau kita mengatakan kami tidak mengakui nabi, harus main keyakinan pun seperti itu. Maka orang-orang yang membuat ajaran Islam yang berubah-ubah ini, beraneka ragam bentuknya ini yang kita lihat ini, perayaan-perayaan yang muncul tak dari mana datangnya semua itu yang disandarkan kepada Islam untuk sebagai tandingan kepada negara agama yang lain. Ada tahun baru buat lagi tandingan tahun baru Islam, kapan datangnya? Kenaikan Isa Al-Masih eh, diperingati, lagi Isra Mi'raj karena Nabi ke atas. Ya, wafatnya Isa Al-Masih diperingati lagi Maulid. Kan begitu. Aneh-aneh, kan begitu buat tandingan. Sekarang itu kan gak ada ajarannya dari Islam. Sekarang kita buat berarti posisi kita seakan-akan seperti posisi Nabi, pembuat syariat. Ada yang menganjurkannya adalah, Kalau nggak mana ada ini. Semuanya pasti nanti cari dalil. Nggak ada orang-orang yang merubah-rubah ajaran Islam itu dia mengatakan dalil kami Injil. Nggak ada. Pasti dicarinya dalil-dalil yang sesuai. Karena apa dulu? Berkeyakinan dulu, baru cari dalilnya. Bukan cari dalil dulu, baru diamalkan sesuai tuntutan dalil. Kita harus berdalil dulu, kita temukan dalil. Lalu apa kandungan dalil ini ya? sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu mustalah hadis, kaidah-kaidah ilmu usul fikih dan lain sebagainya pendapat-pendapat para ulama, oh ini dia faedah-faedahnya berdiamalkan. Bukan kita harus beragama dulu, berdalil beribadah dulu, lalu ditanya orang landasan kalian berdal, uh, beribadah itu apa, baru dicarinya dalilnya. Yang enggak pas, ini pas-paskan jadinya. Enggak seperti itu ya ikhwan. Hmm? Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini kita tutup kalau bertanya silahkan. Qala Rasulullah SAW alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis ini diriwayatkan uh, Ibnu Asakir. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah barang siapa yang membuat contoh di dalam Islam contoh yang baik falahu ajruha maka bagi dialah pahalanya wa ajru man amila biha ba'daha dan pahala orang yang mengamalkan juga setelahnya min ghairi an yanqusa min ujurihim syai tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun maka orang yang pertama melakukan kebaikan di muka bumi ini eh, masa Rasulullah siapa? Siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan kebaikan. Memasukkan seseorang masuk Islam, dia masuk eh, apa yang dilakukan seterusnya dia pahalanya didapatkan. Maka yang pertama yang mengajak orang masuk Islam kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala mereka itu dikumpulkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka ini berdakwah dan seterusnya sampai dengan kita ini hampir 2 miliar penduduk muslim yang hidup ya sekarang ini nggak tanpa dihitung lagi yang sudah meninggal dan itu nanti akhir zaman itu pahalanya semua dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikatakan kita ini umat terakhir tapi umat yang pertama masuk surga begitu juga tatkala saya menyampaikan seperti ini tentu yang mendapatkan pahala guru-guru saya mendapatkannya antum mengamalkannya antum dapat pahala dakwahkan ke orang dapat pahala-pahala yang muncul dari semua saya dapat dan apa yang saya dapatkan semua diambil guru-guru saya juga dapat tanpa mengurangi pahala masing-masing terus sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya amal jariah. Ilmu yuntaba'i bihi, ilmu yang bermanfaat. Hmm. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Ah ini kena Abdullah bin Sabah dan orang-orang sepertinya. Dan orang siapa yang membuat contoh dalam Islam contoh yang jelek, kana alaihi wizruha maka atas dirinya dosanya wa wizru man amila biha min ba'dihi dan dosa orang yang melakukannya setelah dirinya dia tampung juga min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un tanpa mengurangi dosa-dosa mereka masing-masing seperti si Kabil tadi itu dosa pembunuhan sampai hari kiamat dia tanggung semua tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya langsung begitu juga hasanah ini jadi Islam ini mudah. Kita tinggal mengamalkan yang ada dalam Islam, lalu kita eh, ajarkan, keluarga kita. Keluarga kita kan nggak punah juga, banyak keluarga. Terus yang membawa nama keluarga itu banyak. Itu saja hasil dari kiamat nanti berapa itu yang akan menyampaikan kepada kita. Belum lagi orang-orang yang mendengar apa yang nasihat apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Ya ikhwan. Islam ini sangat mudah yang membuat susah kenapa orang jauh dari Islam karena banyaknya bid'ah dan kesyirikan susah orang contoh satu saja orang banyak nggak sholat rata-rata tatkala diajak sholat eh, paling pertanyaan niat, niat niatnya apa gara-gara niat orang terkadang nggak sholat padahal niat bid'ah diucapkan maksud saya oleh karena itu di kitab-kitab fikih lintas macam pun nggak ada itu tapi orang tetap pertahankan juga itu nggak semuanya orang mampu menghafal baca hafalan Quran dan lain suruh dihafal lagi malas dia sholat Susah bid'ah ini membuat susah kaum muslimin. Isra Mi'raj itu kan keliling-keliling orang minta dana, uang. Enggak perlu sebetulnya orang memang enggak ada dalam Islam. Kalau enggak seperti itu mana orang datang? Kan intinya makan. Makanya sesekali saya nasihatkan, coba buat acara-acara seperti itu untuk menguji aja, untuk penelitian kan boleh saja kan? Coba dalam rangka penelitian saja, ya. Acara-acara seperti itu coba uji sekali tanpa disediakan apa-apa. Setelah ceramah pulang begitu saja. Tahun depan diundang lagi nggak ada yang datang itu. Karena yang pertama kalau di dari makanannya apa? Karena saya juga cerita-cerita orang seperti itu. Ya. Itu yang ditanya, bukan masalah bagaimana si ceramahnya dan lain sebagainya. Dalam rangka penelitian boleh juga sesekali dibuat seperti itu. Ya, buat acara-acara seperti itu yang apa itu ajukan ke panitia, nggak usah bikin apa-apa untuk transport ustadznya kan itu mudah saja itu karena ada dikumpulkan tapi untuk cara-cara makan-makan seperti barangkali butuh dana yang lebih coba itu nggak usah kalau kita inginkan ilmu kenapa mesti harus sobok-sobok makanan kan begitu ya ya cuma besar kemungkinan pada tahun-tahun berikutnya nggak ada yang datang kecuali penitiannya aja karena bukan begitu. Maka kita jangan heran ya, sebagaimana dikatakan sebagian orang yang barangkali lucu kita rasa ya, kalaulah setiap orang sholat di sap-sap itu diletakkan uang 50 ribu ya, sholat subuh saja kita barangkali nggak ada tempat lagi. bangun semua orang, nggak ada lagi tempat. Karena di setiap sap ada 50, saya bisa saya dikasih dapat 50. Tapi pahala kita itu di di di, di sorga, nggak ada apa-apanya di dunia ini, ya kan? Nggak ada apa-apanya kecil sekali banding Mars saja jauh yang katanya sudah ke sana robot dia robot yang terbaru saya dengar beritanya sudah sampai ke Jupiter ya mengatakan apa yang saya ke Jupiter nggak ada kerjaan bahkan ada lagi cerita yang paling dengar saya lihat aneh-aneh ya misi mendatangi matahari matahari bagian dari neraka matahari itu bagian dari neraka itu mau didatangi lagi mau ngapain ya bersyukurlah kalian kita ini dalam ajaran Islam Enggak disibukkan urusan-urusan min min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan, kebaikan seorang muslim meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya. Baca Al-Qur'an, pahala satu huruf sepuluh. jujur ke matahari sana itu bakar, api neraka didatangi. Menghabiskan miliaran dolar katanya. Saya lihat maka Iptek Iptek segar matan enggak mengantarkan orang takwa kepada Allah. Stephen Hawking kan seorang ateis. Seorang ateis mengingkari keberadaan Allah yang teori-teori kimianya itu, teori fisikanya dipakai di antariksa dan sebagainya tidak mengantarkannya untuk masuk agama Islam meninggal dalam keadaan menolak ajaran Islam itu eh, menolak keberadaan Allah tabaraka wa taala menolak Allah tabaraka wa taala seorang ateis nggak perlu pamer eh, tinggi-tinggi yang masalah-masalah teknologi seperti itu ya teknologi apa yang kita nggak ada HP antum ini canggih-canggih lebih canggih lagi HP saya siapa yang buat kita enggak pabriknya sana kita bayar pesawat tempur ya tentara kan pesawat tempur tinggal hari doang datang kemari negeri-negeri kaum muslimin banyak pesawat tempur tentara penting gitu. nggak ada pabriknya di negeri kita ini khusus pembuat. tapi kenapa kita punya karena Allah tetapkan kekayaan di negeri-negeri kaum muslimin jadi kita jangan ditakut-takuti teknologi kita nggak ada ini segala macam ada mereka juga yang buat tapi kita nikmati juga beliklah mereka kan punya butuh uang bikin itu semua nggak ada yang beli mau ngapain ngerawatnya saja butuh dana ada semuanya jadi masalah seperti sibuklah kita belajar agama masing-masing Allah sudah atur itu semua kehidupan ini dan lain sebagainya dan akhir masa dunia ini di tangan kaum muslimin tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal setelah itu selesailah dunia karena munculnya Isa alaihissalam membuat mati orang-orang kafir yang menghirup napasnya meninggal ya kemudian dibunuh Dajjal selesailah jihad tidak ada lagi jihad syariat jihad selesai tidak ada lagi jihad baru hari-hari menunggu kiamat maka kiamat jangan diprediksi ya ikhwan 2002 2000 berapa 2012 udah lewat yang untung bukan membuat film itu baru film dibuat film. Prediksi ini hanya sekali ini ya. Tapi nggak ada di dunia ini. Tapi kalau ada kurang jelas silahkan Allah Iya. Yeah. ada namanya tanzim al-idari, ada namanya tanzim as-siasi. Tanzim siasi nggak boleh. Maksud saya, perkumpulan itu ada dua. Tanzim idari, organisasi untuk mengelola sebuah sekolah, yayasan dan lain sebagainya itu boleh. Seperti perhimpunan al saat. Ya. Dengan syarat permusuhan dan persaudaraan tidak ditegakkan di atas organisasi itu. Engkau anggota, saudara kami. Engkau bukan anggota, bukan saudara kami. Engkau anggota akan mendapatkan mudah-mudahan. Engkau bukan anggota, ya nantilah engkau setelah anggota selesai semua baru beliran. eh, itu enggak, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Seperti apa misalnya sekolah masuk, ya kan? Siapa saja boleh masuk dengan mengikuti peraturan di dalam. Yang main seleksi dia nggak mesti harus orang-orang yang pengelola-pengelolanya itu harus diterima, nggak dia harus ikut seleksi, ya begitu dia. Itu namanya tanzim idari seperti Alirsat itu. Majelis fatwa sebagian yang para satizah itu di dalam. Yang kedua yang tidak boleh tanzim siasi yang ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk suatu tujuan dia. Tujuan politik dan lain sebagainya. Tujuan yang main di bawah tanah. Karena sebagian organisasi keagamaan ada tujuan politiknya. Islam nggak boleh seperti itu. Ada permainan bawah tanahnya. Ada keinginannya. Ya, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi main cantik dia. Ya, itu dijadikan dia sebuah apa namanya? Eh, kesamar-samaran. Nah, itu nggak boleh. Ya. Dan kemudian permusuhan dan eh, ditegakkan di atas itu ada kartu anggotanya, nggak boleh. Ya, hal-hal seperti yang tidak boleh yang kita ingkari. Meskipun yang terbaik, ya, kita seperti biasa, seperti dakwah seperti ini. Maka kemarin ada rekan dai wilayah Mencur Batu. Mereka dia kebetulan sering memperhatikan kegiatan dakwah seperti ini. Kemudian dia mengatakan waktu di Al Jihad kegiatan-kegiatan sering itu ketua umum kalian siapa saya tanya saya berubahnya saya jarang mengikuti berita Gak ada waktu saya mengikuti berita Banyak kitab-kitab yang belum saya baca Ada yang temukan Enggak ada Lalu kok begitu dari mana kalian dapat dana mendatangkan ustaz itu Begitu banyak orangnya Pasti datang lah nginap lagi di hotel Ya kan Maka saya bilang Itu ada maksudnya orang berinfak segala macam kita sebar brosur sebar segala macam ya pakai dana nol lalu orang berinfak sebagaimana orang membangun-bangun masjid segala macam ada yang masuk lah, siapa saja mau kan begitu jadi tanjatannya tanya orang kita nggak ada seperti nggak ada iuran nanti dikumpulkan jadi kas besar atas nama yayasan ini sebagai kemudian di persaudaraan permusuhan digunakan atas untuk kepentingan itu enggak Bukan seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya yang boleh tanzim al-idari ya, organisasi yang sifatnya sebuah perkantoran dan lain sebagainya ya, yang tidak permusuhan dan eh, persaudaraan itu tidak ditegakkan di atas itu. Tetapi ada dia kelompok memang persaudaraan dan permusuhan ditegakkan di atas. Jadi ciri khasnya ada anggotanya khusus dia. Ada ciri-ciri khas yang kita ketahui ini anggota kelompok ini, ini anggota ormas ini, adik begitu dan sebagainya ada kartu anggotanya. Itu yang tidak boleh. Ya, sebenarnya terserah. Buat organisasi apa, ya, mengurus ini. Kan terkadang kita harus kerjasama manusia bangsa sosial sendiri nggak bisa. Ya organisasi itu sifatnya kan untuk mengatur, memudahkan urusan. Kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini dan lain sebagainya. Nanti ada pertanggungjawaban ini dana dari masyarakat supaya masyarakat tahu kan gitu. Nah ini boleh organisasi untuk mengatur gitu. Habis itu ubah kalau misalnya sifatnya event-event singkat kalau misalnya yang sifatnya untuk kepentingan dakwah kan begitu. Karena itu sifatnya terus menerus kan butuh orang daripada bentuk-bentuk lagi baru, mau datang bentuk lagi baru. Nah buat aja dari sekarang. Dia dialah yang bertugas yang melobi melobi Ustaz. Saya mau datang kemari atau dan sebagainya. Kalau ada misalnya butuh orang-orang miskin yang belajar, dia yang carikan dananya, nah, itu kan ada masalah. Ya, oke. Okay. Riyad bin Riyad uh, membeli buku Ar-Riyad An-Nadiyah Nadirah Syekh Abdul Razak saya nggak tahu eh, Riyadun Nadiyah. tentang apa ini dalam keterangan di situ buku tersebut dipakai di kampus-kampus sebelumnya buku itu isinya sahih atau tidak ya Ustaz saya nggak tahu uh, saya belum baca nanti saya cek dulu ya Syekh Abdul Razak Al-Badar atau siapa ini Abdul Razak banyak Abdul Razak As-Sanani Abdul Razak banyak sekali Abdul Razak saya nggak tahu Riyadun Nadiyah ini Nadirah hanya saya baru mengarang kitabnya karena saya Abdul Razak dia fokus pada masalah tauhid. Dan kitabnya banyak yang kutip, kitab-kitab kecil ya. Sehingga uh, kemudian perhatian saya terhadap kitab-kitab kecil sedikit sekali sehingga saya nggak hafal tapi kitab-kitab besar barangkali insya Allah uh, saya akan mudah memahaminya insya Allah tapi akan saya cek nanti dulu Eh, saya relawan bakti sosial dalam bidang kesehatan. Teman saya memasukkan saya ke dalam partai untuk melakukan program bakti sosial yang dilakukan oleh partai. Apakah saya boleh mengikutinya? Nasihat saya enggak usah. Bakti sosial sifatnya sosial. Nah, partai partai itu atas nama partai nanti. Partai yang dapat keuntungan, ya. Lagian kenapa teman ini yang mengatur kita? Jadi hidup ini berdiri sendiri harus dapat persetujuan kita lah. Kenapa mesti orang lain yang mengatur kita? Ya, tanya dulu kalau kegiatan partai-partai ngambil untung, nanti dikira orang kita orang partai. Begitu. Saya rasa harus seperti yang mengandung subahat sama-sama harus saya ikuti. Bakti sosial banyak sekali, ya banyak harus dilakukan tanpa harus melalui partai-partai tertentu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bolehkah seorang setelah salat berjamaah seorang imam langsung menyampaikan hadis-hadis bukan dengan berzikir masing-masing terlebih dahulu? Ini kalau dilakukan sesekali kita katakan menyelisih sunnah. Kalau dia teruskan jadi bid'ah. Karena setelah salat ya ikhwan, ya ada zikir-zikirnya. Ada zikir. Bukan setelah salat dia menyampaikan tausiah. Enggak, kan ada zikirnya. Kan bisa dikatakan nanti setelah ini ada kita ada kajian singkat boleh. Yang mau hadir satu orang nggak apa-apa. Nggak ada yang datang, niat sudah ada dapat pahala juga itu. Satu orang sampaikan. Maka dahulu saya sampaikan kepada antum semua yang kita udah lama ini mungkin sebulan ya. Udah setahun maksud saya atau udah menamatkan satu kita pernah dua orang saja pun di sini akan saya sampaikan. Satu orang pun saya sampaikan. Enggak ada pun enggak juga, enggak apa-apa. Saya datang kira-kira ada orang, saya pulang pahala niat udah ada gak ada masalah karena kita berdakwah nggak cari cari nggak cari kelompok nggak cari uh, pengikut kok cari pengikut itu harus saya dengan keinginan antum nanti ajaran Islam ini nggak sampai karena ajaran Islam banyak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu rugi saya kalau antum cari ridho manusia ya pemilik surga dan neraka Allah saya cari ridho Allah lah Saat kita hendak merapatkan saf, saat hendak salat, namun teman di sebelah enggan. Apakah saf itu terputus? Lalu bagaimana caranya merapatkan saf sementara di sebelah enggan merapatkan kaki dengan Nah kita sudah berusaha maka insya Allah safnya enggak terputus. Ya apalagi pada zaman sekarang ini rapatkan saf kata imam. Imamnya pun enggak melihat. Matikan HP katanya kan. Masing-masing menghentikan HP. Tapi rapatkan saf lurus. Tapi kan enggak dicek. semoga seharusnya imam harus dicek dan uh, dia harus berusaha untuk karena saya itu dia adalah pimpinannya ya dia harus memastikan geser sedikit luruskan kalau nggak mau orangnya nggak usah Terkena, cuma begini terkena juga ada orang e, kakinya itu ada sensitifnya kalau bersentuhan memang rasanya sakit atau apa ya maka itu harus maklum ya nah kemudian kita nggak usah artinya sampai berlebihan dan lain sebagainya ketel kita berusaha sebesar badan kita si samping kita ini narik kakinya maka jangan paksakan sampai ngangkang segala macam Enggak, biasa saja. Yang seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat orang paham arti e, bagaimana merapatkan saf ini. Nah, Allah e, eh, safnya tidak terputus dengan e, dengan jarak yang barang tidak jauh ya. Usahakan ya, supaya jangan sekali jauh sekali saf itu selisihnya. Ya. Kalau selisih jauh, usahakan ya supaya dipanggil yang di belakangnya supaya sebagaimana dalam sholat Jumat sering bisa kita lakukan untuk lebih kita panggil orang-orang yang supaya bisa mengisi sap-sap yang barangkali agak jarak jaraknya agak lebar. Hmm. Dan bagaimana cara merapatkan sab sementara di sebelah enggan merapatkan kaki? Terus sabar, butuh apa namanya? Eh, ilmu yang harus disampaikan dan lain sebagainya. Itulah dakwah seperti ini. Antum mengetahui sunnah dari mana? Kan belajar. Duduk-duduk antum di rumah tahu, Enggak tahu. Paling antum nonton televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dulu ana pernah berbuat maksiat dengan seseorang dan eh, dan ana sudah bertobat dan hijrah, ya artinya berubah ya. Lalu seorang tersebut mengancam dan ingin mengadukan ke keluarga ana, apa yang harus ana lakukan? Apa ana harus jujur atau menutupinya? Pertama, ancaman-ancaman seperti ini selesaikan saja langsung. Pertama, itu resiko kalau saya nggak tahu apa masalahnya di sini tentang apa kesalahan dan segala macam resiko kita bermaksiat kepada Allah memang seperti itu maka dari sekarang perhatikan efeknya sebagaimana misalnya orang berzina wanita hamil melahirkan itu anaknya nggak ada ayahnya nggak bisa disenggarkan binti atau bin siapa nggak ada dalam Islam ibunya lah jadinya ya malulah saya resiko dulu membuat berzina itu nggak malu dia dapat Allah rupanya Itulah risiko berbuat maksiat. Teguran kepada Allah masih mending kita ditegur oleh Allah itu dibuat hidup itu tobat. Kalau sempat berzina itu meninggal di situ, itu baik. Kemudian dalam masalah seperti ini harus dijelaskan kepada orang yang mengancam-ngancam seperti itu. Kalau dia beragama, apakah tidak bisa diperbaiki bertobat dan takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian kejujuran. Kalau memang sudah berkeluarga, Jangan sempat diancam-ancam. Sampaikan terus saya pernah begini keluarga dan e, menyesal. Barangkali nanti keluarga saya satu marah dan sebagainya, tapi kan dia lihat kondisi seperti ini kan ketulusan dan lain sebagainya. Ingat Allah bersama orang yang ingin perbaiki diri. Jangan dipermainkan orang. Ya. Jangan dipermainkan orang. Selesaikan terus. Begitu. Wanita-wanita muslimah harus kokoh kuat Laki-laki pun begitu. Ya. Jangan jadikan permasalahan itu sebuah beban hidup sehingga laki-laki yang dipecat, di PHK, gantung diri. Laki-laki yang sehat kerjaan begitu banyak. Wanita-wanita bunuh diri karena ditinggal pacarnya. Enggak. Justru ini adalah kesempatan yang besar kalau Allah membukakan hati kita untuk bertobat. Siapa manusia yang tidak bersalah? Siapa yang manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kemaksiatan terbesar adalah kesyirikan. Tapi orang merasa syirik itu masalah remeh. Perzinahan masih di bawah atau hal-hal seperti itu masih di bawah kesyirikan, tapi kita nggak menganggap remeh. Tobat, alhamdulillah masih dibukakan pintu tobat. Coba enggak tobat-tobat, kan begitu, ya. Jadi jangan mau diancam-ancam, jelaskan dengan baik dan benar bahwa ini permasalahan harus diselesaikan dan begitu dia mau apa harus kuat kalau apa hadapi keluarga saya saya akan sampaikan ini ke keluarga saya begini risiko saya tanggung tapi saya ingin perbaiki diri nanti polisi kan langsung begitu pemain hakim sendiri nggak boleh ya kirimnya pula anggota keluarganya kan itu nggak boleh dari Islam harus diselesaikan dengan baik gitu. jangan mau dipermain-mainkan dalam masalah masalah terjebak terkadang orang menjebak kan gitu manusia lemah ini kan kata-kata indah juga ya. Abdullah bin Sabah ini bosnya dia sedang kata-kata yang dari sebagainya kolah bulan kolah bintang ayo kita jalan-jalan kepada padang bulan beli pisang seperti ini jangan seperti itu ya Abdullah bin Sabah bosnya ya ikhwan ya antum pun jangan pula eh, yang sudah mengaji dan lain sebagainya jadilah eh, laki-laki yang yang yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi saya ingatkan, saya juga melihat berlebihan dalam menghadapi sebagian orang. Saya akan misalnya kalau ada akhwat, minggir semua. Kalau ada ikhwan, minggir semua. Ini ini bukan setan. Ya harus kita jawab enggak biasa saja, biasa. Biasa. Ini setan minggir Enggak gitu. biasa saja bergaul. Sebagaimana para sahabat dan sahabiat biasa. Tapi adab-adab itu perlu kita lihat. Ya. Allah taala. Ya, saya rasa cukup ya. ya. Terakhir, terakhir ya. Ini teman dia nanya ke anak Ustaz tapi mana dia punya kapasitas sebenarnya jadi namanya Ustaz. Dia kan temannya tuh dia kerja di suatu pabrik kelapa sawit. Dia kerjanya 12 jam Ustaz. Jadi dari jam 6 sampai jam 6 jam enam pagi sampai jam enam jadi satu minggu itu Ustaz satu minggu jadi minggu berikutnya dari jam enam sore sampai jam enam pagi dia punya kendala ini gini Ustaz dia tuh pasti kan dalam satu bulan itu kita ada dua kali nggak sholat jumat nah, jadi dia nanya gini ke jadi hukumnya gimana ya nggak sholat jumat karena uh, kalaulah dia mau sholat jumat tuh nggak bisa udah karena dia memang harus kerjanya apa ya bagian katanya bagian masak kota satu nggak bisa ditinggal kalau ditinggal kalau dia dia dia, dia ninggalkan tempat itu kawan-kawannya semua juga ingin sholat ini sholat jumat nah kalau saat temannya sholat jumat semua berarti kan pabrik itu pengelolaan itu ada berhenti selama dua jam ya kalau dari pimpinannya dari penyusun itu rugi berapa juta ngomong gitu kan jadi dia nanya gimana solusinya karena anak nggak punya kapasitas untuk ilmu dan jawabnya ini anak baik Ustaz iya ya, itu berarti ada dia dalam satu tim gitu ya si untuk masa itu semuanya nggak sholat dia uh, karena Anak pernah bilang gimana pak kerjaan yang lain saya butuh kerja itu Iya, iya saya gitu. maklumi masalah itu. Enggak, pertanyaan saya adalah dalam tempat kerja itu ada dia bertim itu berarti. Iya. Berarti semuanya memasak dua orang aja mas oh dua orang dua orang bisa namanya mungkin yang bagian apa gitu uh. cuman kalau dia minta izin yang lainnya juga pingin kan gitu juga, ya semua juga pingin sholat uh. Oh. jumat gitu ada beberapa kondisi seseorang itu eh, dia melaksanakan sholat zuhur tanpa sholat jumat yang pertama tentu musafir musafir hari jumat misalnya maka saat itu antum tidak perlu memaksakan diri mencari masjid atau dalam perjalanan itu cari apa namanya berhenti kalau kendaraan dia untuk sholat jumat seandainya berhenti nggak ada masalah tetapi kalau misalnya lanjut sebelum masuk sampai tujuan kemudian nanti situ nanti sholat subuh. yang kedua keamanan seperti bapak ini atau satpam dan lain sebagainya ya di sholat jumat maka dia bisa diberikan keringanan untuk sholat zuhur kalau nanti misalnya apa di pintu gerbang segala macam kan itu harus ada keamanannya di situ kalau nggak sembarang orang masuk nanti nah di saat seperti itu maka dia diberikan keringanan untuk sholat zuhur yang kedua kondisi kerjaan seperti ini tapi nggak selamanya itu ya bergantian selamanya, selamanya. setiap jumat gini ya Ustaz, mungkin uh, pekan ini bisa sholat jumat depan iya, bisa ya, nah, gitu. nah kalau kondisi-kondisi seperti itu kondisi yang membuat dia memang yang tidak bisa menunaikan sholat Jumat tetapi bisa menunaikan sholat zuhurnya karena sholat zuhur luas sampai asar dua waktu maka dalam kondisi-kondisi seperti itu eh, saya melihat memandang insya Allah ya eh, artinya eh, dia sholat zuhur dan ada rukhsah keringanan bagi dia untuk tidak mendatangi sholat Jumat Allah a'lam ya seperti ya keamanan tadi seperti kondisi pekerjaan yang seperti itu yang membuat dia belum mencari mampu mendapatkan pekerjaan yang lain tetapi kan kondisinya juga tidak selamanya eh, ada masanya dia bisa sholat jumat ada masanya dia tidak bisa melaksanakan sholat jumat maka Allah alam maka dalam kondisi seperti itu dia uh, boleh tidak mendatangi sholat jumat tetapi dia harus sholat zuhur nah, tapi saya tadi ya? sampai dia pensiun gitu terus nggak apa-apa nah, harus nyari ya. kerjaan lain. Enggak, kita tidak mengatakan harus cari kerja yang lain, ya tidak tak Allah mastata'tu maka dalam kondisi seperti itu maka dia boleh meningkat tidak hadir salat Jumat dan salat Zuhur Allahu a'lam insyaallah kita lanjutkan pekan depan bismillah subhanallahi walhamdulillahi la ilaha wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh